bertepatan dengan 6 November 2008. Pembahasan akidah Tahawiyah yang terakhir adalah poin ke-82 yaitu pembicaraan tentang masalah iman kepada hari akhir dan sekarang masih lanjutannya tentang surga dan neraka dan juga ada pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عجلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah ciptaan Allah yang abadi, kekal karena Allah menjadikannya kekal. Tidak akan binasa. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Surga dan neraka sudah ada sebelum makhluk yang lainnya ada sebelum manusia ada. Dan Allah juga telah menciptakan untuk surga dan neraka itu penghuni-penghuninya telah dituliskan semuanya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka untuk masuk surga, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa di antara mereka yang oleh Allah dikehendaki masuk neraka, maka itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing itu beramal sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dan masing-masing nanti akan kembali kepada apa yang telah ditakdirkan Allah untuk dia. Itu matanya. Mari kita bahas pembahasan ini. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang iman kepada hari akhir. Pembahasan ini yang kedua tentang takdir. Yang mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas panjang lebar dari kitab ini juga tentang masalah takdir. Dan nanti insya Allah kita ulang apa saja yang telah dibicarakan oleh Imam At-Tahawi tentang takdir ini. Pertama-tama surga dan neraka itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak fana selama-lamanya, tidak akan fana selama-lamanya, kekal. Bukan kekal dengan sendirinya, tapi Allah yang menjadikan dia kekal dan tidak akan binasa. Karena tidak ada yang kekal kecuali Allah saja Tidak ada yang kekal kecuali Allah Dan siapa saja yang memang Allah menjadikannya kekal Jadi yang benar surga dan neraka itu kekal Akhirat kekal Bahkan di dalam hadis sahih Dikatakan Ya ahlal jannah khuludun wala maut Wa ya ahlal nar khuludun wala maut Hai ahli surga, kamu kekal di dalam surga, tidak ada mati, Wahai ahli neraka Kamu kekal di dalam neraka Tidak ada mati Terus menerus Kemudian surga dan neraka adalah dua ciptaan Allah Bahkan sekarang sudah ada Sekarang sudah diciptakan Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Ali Imran Ayat 133 Allah mengatakan tentang surga U'iddat lil muttaqin telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini yang dipakai adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka uiddat lil kafirin. Telah disediakan untuk orang-orang kafir yang dipakai sama fi'il madhi kata kerja bentuk lampau. Dan memang sekarang ini sudah ada. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang kumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara yang sangat keras Seperti suara sesuatu yang jatuh yang terjatuh dari tempat tinggi ke bawah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Atadru nama hada? Tahukah kamu suara apa ini?" Kemudian para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, "Hada hajarun rumiyafihi fi jahannam mundu sab'ina kharifan Wal'an wasala ila qa'riha Ini adalah batu yang dilempar ke neraka jahanam Semenjak 70 tahun yang lalu Dan sekarang baru sampai di dasarnya Berarti sudah ada neraka Dan ini juga menunjukkan betapa dalamnya Kemudian juga disebutkan di dalam hadis sahih yang lain Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang panas dan dingin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma nafsan li jahannam." Jadi panas dan dingin itu adalah dua nafas api neraka jahanam, dua nafas. Jadi dingin yang sangat itu termasuk nafasnya neraka jahanam. Demikian pula panas yang sangat itu adalah nafasnya neraka jahanam hakikatnya seperti apa wallahu alam yang jelas ini adalah bukti bahwa neraka jahanam sudah ada demikian pula beliau bersabda di dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain tentang dimundurkan sholat zuhur kalau panas idza ishtaddal har fa abridu bis salat fa inna shiddatal harri min faihi jahannam apabila musim panas yang sangat maka hendaklah kamu sholat zuhur ketika mendekati asar supaya agak dingin, nggak panas, karena panas yang sangat itu termasuk tiupan jahanam. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini adalah pembahasan ahli sunnah wal jamaah. Selalu dibahas masalah ini. Surga dan neraka sudah ada dan kekal. Faedahnya apa? Faedahnya adalah untuk membantah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Sebenarnya pendapat yang mengatakan akhirat tidak kekal itu bukan pendapat sekarang zaman dulu. Cuma sekarang berusaha untuk dikeluarkan lagi untuk mencari sensasi. Bahkan ada kelompok-kelompok yang menisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Katanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan neraka itu tidak kekal. Pada akhirnya toh semuanya masuk ke dalam surga. Banyak ya pendapat-pendapat filsafat Termasuk juga ada pendapat yang mengatakan kan mula-mula itu Allah, kemudian ada makhluk. Maka pada akhirnya nanti semua makhluk kembali kepada Allah juga. Jadi semuanya berasal dari Allah, akhirnya juga kembali kepada Allah. Tidak tidak ada seterusnya. Nah, inilah maka para ahli sunnah wal jamaah, para ulama membahas di dalam kitab akidah bahwa surga neraka itu ada dan kekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Sebelum makhluk ada, surga dan neraka sudah ada. Dan bahkan Allah juga telah menciptakan untuk masing-masingnya itu penghuni, penghuni surga, penghuni neraka. Nanti kita lihat pembahasan kita yang lalu bahwa sudah beres nama-nama ahli surga, nama bapaknya, nama sukunya, Nama ahli neraka Tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi lagi Sudah beres Hanya masalahnya kita tidak tahu Kemudian orang yang oleh Allah dikehendaki masuk surga Itu adalah merupakan fadilah dari Allah Keutamaan Bukan karena amalnya dia Memang sebabnya amal Tapi bukan semata-mata amal Karena karunia Allah Fadilah Allah Anugerah Allah Adapun orang yang dikehendaki Allah masuk neraka itu adalah keadilan Allah. Allah adil, Allah tidak akan dolim karena memang dia layak untuk dimasukkan neraka karena keadilan Allah. Dan masing-masing orang beramal sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan Allah untuk dia. Jadi kita ini berjalan mengikuti takdir. Tapi kita masih punya kehendak Walaupun kehendak kita tetap di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing orang mau tidak mau akan kembali kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Hanya saja kita tidak boleh pasrah begitu saja. Harus berbuat dan berbuat. Karena kita juga jangan pernah melupakan dua kelompok yang tergelincir dalam masalah takdir yaitu kelompok Jabriyah yang mengatakan semua serba takdir, kita nggak punya kemampuan, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak. Pokoknya kita kayak robot gitu aja. Ini tidak benar. Ada pula kelompok yang mengatakan takdir itu tidak ada, kita berdiri sendiri. Jelas semuanya salah. Yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Takdir itu ada, kehendak Allah ada, kekuasaan Allah ada, semuanya ada. Tapi kita juga diberi masyiah, irodat dan kudrat kehendak, keinginan dan kemampuan namun tetap di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kajian-kajian yang lalu untuk menyekarkan kembali ya masalah takdir karena pembahasan akidah tahawiyah ini eh, beliau sengaja tidak membahas secara berurutan. Mungkin barangkali mengikuti caranya Al-Qur'an supaya tidak membosankan dan supaya ada selalu sesuatu yang baru. Di poin yang nomor eh, ke ke-18 ya. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Dia Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Jadi Allah punya ilmu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Masa Allah yang menciptakan tidak tahu ciptaannya Kalau kita sudah mengimani ilmunya Allah Berarti kita mengimani takdir Allah kan sudah mengetahui segala sesuatu semenjak dahulu kala Termasuk kita Termasuk kita masuk surga atau neraka Allah tahu tidak? Allah tahu atau tidak? Tahu Itulah namanya takdir itu Ilmunya Allah Kalau kita mengatakan tidak tahu ya kufur Berarti Allah tidak punya ilmu Ilmunya Allah tidak luas tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di muka bumi ini. Allah berfirman di surat Sabat ayat 3. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala aktsaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah sekecil darah, sekecil semut atau sekecil atom sekalipun di langit dan tidak pula di bumi tidak pula yang lebih kecil dari itu tidak pula yang lebih besar dari itu melainkan semuanya diketahui Allah bahkan telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfud sudah beres semuanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian di poin yang setelahnya wa qaddara lahum dia Allah telah menentukan takdir bagi makhluknya ada takdirnya Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar 49, "Inna kulla syai'in bi biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdir. Ada ketentuannya semuanya. Kemudian di poin yang setelahnya wa darabalahum ajalan. Dia Allah menentukan ajal bagi makhluknya. Ada ajal. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Al-A'raf 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka tidak bisa dimundurkan sesaat pun dan tidak pula bisa dimajukan. Semuanya oleh Allah telah dituliskan, diketahui. Kemudian setelahnya lagi walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah sebelum menciptakan makhluknya. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu tentang kita. Tidak ada yang tersembunyi tentang kita oleh Allah. Bahkan dia Allah mengetahui apa yang bakal diperbuat makhluknya sebelum menciptakan kita. Sebelum kita ada, Allah sudah tahu nanti kita akan seperti apa. Perbuatan kita, ulah kita, dan yang lain-lainnya. Namun demikian di poin yang setelahnya dikatakan wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Tapi Allah tetap memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan Allah melarang kita daripada maksiat kepada Allah. Takdir ada, tapi tetap kita mengikuti garis syariat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Demikian pula di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Demikian pula Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 13 14 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga-syurga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah kesuksesan besar. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya serta melanggar batasan-batasannya, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan bagi dia azab yang menghinakan. Kemudian di poin yang nomor ke-23, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfud la masyiata lil ibad illa ma syaa lahum ma syaa lahum kan wa ma lam yasha lam yakun segala sesuatu berjalan menurut takdir dan kehendaknya setiap yang dikehendaki Allah pasti terlaksana tidak ada kehendak bagi hamba kecuali apa yang dikehendaki Allah untuk mereka apa yang dikehendaki Allah untuk mereka pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak bakal terjadi. Yang berkuasa siapa? Allah. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah apa? Terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Walaupun kita punya masyiat kehendak tapi tetap di bawahnya Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Inna Allah kana 'aliman hakima." Di dalam surat At-Takwir 29, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul 'alamin." Dan tiadalah mereka berkehendak kecuali Allah menghendaki. Kita punya kehendak tapi tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan yang menang adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dilarang mengatakan masya Allah wa syikta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Yang benar adalah masya Allahu wahda, kehendak Allah saja atau masya Allah Tumma syikta, kehendak Allah kemudian baru kehendakmu. Kita punya kehendak tapi tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang nomor 24 Yahdi may yasha'u wa yahsimu wa yu'afi fadlan wa yudhillu may yasha'u wa yakhdhulu wa yabtali 'adlan. Dia Allah memberi hidayah, melindungi, mensejahterakan bagi siapa yang dikehendaki karena karunia-Nya. Dia Allah menyesatkan, menelantarkan, memberi cobaan bagi siapa yang dikehendaki karena keadilannya. Ya kan? May fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang oleh Allah diberi hidayah tidak ada satu pun yang sanggup menyesatkannya. Orang yang oleh Allah disesatkan tidak ada satu yang sanggup memberinya hidayah. Yang diberi hidayah berarti oleh Allah diberi karunia. Yang disesatkan berarti Allah menegakkan keadilan karena mereka dia layak untuk disesatkan. Dia layak disesatkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Lain ayat 5 sampai ayat 10, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Orang yang dermawan, yang bertakwa, yang beriman, dimudahkan jalannya ke syurga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang kikir, yang sombong, yang mendustakan dimudahkan jalannya ke neraka. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 258, "Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin." Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang dolim Karena dolim tidak diberi hidayah Ini karunia atau keadilan Keadilan umum Demikian pula di dalam Al-Baqarah 264 Wallahu la yahdil qawmal kafirin Dan Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang kafir Demikian pula di dalam Al-Ma'idah 108 Wallahu la yahdil qawmal fasiqin Dan Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik ini adalah keadilan Allah. Karena Allah tidak zalim di dalam An-Nahl 33, "Wa ma zalamahumullah, walakin kanu anfusahum yadzlimun." Dan Allah tidak mendalimi mereka, tapi mereka lah yang mendalimi diri mereka sendiri. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 17, "Walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang yang selalu mencari hidayah dan mengamalkan hidayah oleh Allah ditambah lagi hidayahnya dan diberi ketakwaan. Ini keadilan atau karunia? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat al Fatih ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin supaya bertambah keimanan mereka bersama keimanan. Ditambah lagi imannya di atas iman karena mereka beriman. Ini adalah fadlan minallah, karunia dari Allah. Demikian pula di dalam surat As-Saff ayat 5 falamma zaghu azaballahu qulubahum tatkala mereka telah menyeleweng maka Allah menyelewengkan hati mereka jadi karena memang mereka nyeleweng oleh Allah tambah diselewengkan ini adalah keadilan Allah kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun di hati mereka ada penyakit lalu oleh Allah ditambah untuk mereka penyakitnya. Ada penyakit disembuhkan, tidak mau ditambah sekalian sakitnya, karena memang dia maunya adalah sakit. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang nomor 25 Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala mengatakan wa kulluhum fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua makhluk berbolak-balik antara kehendak Allah dalam kehendak Allah antara karunia-Nya dan keadilannya. Jadi dalam hidup ini kita hanya ada dua, karunia Allah atau keadilan Allah. Baik dapat karunia Allah, jahat mendapatkan keadilan Allah. Terus di antara dua itu. Kemudian di poin yang nomor 27 beliau mengatakan la radda li qada'ih wa la mu'aqqiba li wa la ghaliba li amrihi tidak ada yang mampu menolak ketentuan Allah Tidak ada yang mampu menahan keputusan Allah Dan tidak ada yang mampu mengalahkan urusan Allah Allah selalu menang Di dalam surat Maryam 35 Iza qadha amran Fa innama yakulu lahu fayakun Apabila Allah memutuskan suatu perkara Allah cukup mengatakan pun jadilah Maka jadilah dia Demikian pula di dalam surat Ar-Ra'd 41. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah yang memutuskan perkara. Tidak ada satu pun yang sanggup menahan keputusan Allah, membatalkan atau menolaknya. Demikian pula di dalam surat Fatir ayat nomor 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika wa ma yumsik fala mursila lahu." min wa huwal azizul hakim. Kalau Allah memberi kita rahmat, tidak ada yang sanggup menahan. Kalau Allah tidak memberi, tidak ada yang sanggup untuk memberikan. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Yusuf 21, "Wallahu ghalibun 'ala amrih, walakinna an nasi la ya'lamun." Dan Allah selalu menang dalam urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti." Kemudian di poin yang nomor ke-43 Beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan wa qad 'alima Allah taala fima lam yazal 'adada man yadkhulul jannah wa 'adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yazdadu fi dhalika al-'adad wa la yanqusu minhu Semenjak dahulu kala Allah telah mengetahui jumlah hambanya yang akan masuk jannah dan yang akan masuk nar. Total jumlah itu tidak akan bertambah dan tidak pula berkurang. Jadi semenjak Allah belum ciptakan kita, Allah sudah tahu ahli surga jumlahnya berapa, ahli neraka jumlahnya berapa, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam riwayat sahih yaitu pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya dan beliau mensahihkan, yang lain juga mensahihkan, termasuk Al-Albani juga mensahihkan di dalam silsilah As-Sahihah nomor 848. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu kata beliau kharaja alaina Rasulullah الله alaihi wa alihi wasallam wa fi yadihi kitabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan di tangannya ada dua kitab. Dua kitab. Fakala, lalu beliau bersabda, "Atadruna ma hadzanil kitaban?" Tahu tahukah kamu apa dua kitab ini? Fakulna lalu kami para sahabat menjawab, "La ya Rasulullah illa an tukhbirana." Tidak ya Rasulullah, kami tidak tahu. Kecuali kalau Anda memberitahu kami. Lalu beliau bersabda, "Faqala lil ladzi fi yadihi yumna Beliau mengatakan tentang kitab yang ada di tangan kanannya. Berarti satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Yang ada di tangan kanannya beliau mengatakan, "Hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim." ثم أجمل ala akhirihim فلا yuzadu fihim ولا yunqasu منهم أبدا Beliau mengatakan yang di tangan kanannya ini adalah kitab dari Allah Rabbul Alamin. Di dalamnya ada nama-nama ahli syurga, nama-nama bapak mereka dan suku mereka. Kemudian pada akhirnya disebutkan secara global dan tidak akan ditambah dari mereka, tidak pula dikurangi lagi selama-lamanya. Tsumma fi shimalihi. Kemudian beliau berkata tentang kitab yang ada di tangan kirinya. Ada kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli an-nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Tsumma ujmila fi akhirihim fala yuzad fala yunqasu fihim wala yuzad. Beliau mengatakan tentang kitab yang ada di tangan kirinya ini adalah catatan amal ahli ahli neraka. Ini adalah nama-nama ahli neraka. Nama-nama bapak-bapak mereka, nama dia, nama bapaknya, nama suku-sukunya. Kemudian pada akhirnya disebutkan secara global dan tidak dan tidak dan tidak akan dikurangi lagi dari jumlah mereka serta tidak akan ditambahi. Ya, sama dengan tadi ya kitab catatan amal dari Allah. Di dalamnya ada kitab pencatatan ya, kitab dari Allah. Di dalamnya ada nama ahli neraka, nama bapaknya, nama sukunya, lalu disebutkan secara global pada akhirnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi lagi. Beres. Cuma seperti apa kita tidak tahu kitabnya. Tidak tahu ya. Artinya bahwasanya Allah sudah tahu jumlah semuanya namanya mulai dari yang global sampai yang terperinci tidak akan ditambah dan tidak akan dikurang. Lalu para sahabat mengatakan seperti yang ingin kita katakan. Apa kata para sahabat? Fafimal amal inka kana amrun qad Ya Rasulullah, kalau gitu buat apa kita beramal? Kalau sudah beres seperti itu, sudah ditakdirkan, ditentukan, buat apa kita amal? Kan kita tanyanya gitu kan. Lalu beliau jawab, "Saddidu wa qaribu." Hendaklah kamu tetap beramal, hendaklah kamu tetap berusaha. Tetap beramal, tetap berusaha. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah wa in amila 'amal. Karena ahli surga itu pasti umurnya ditutup dengan amalan ahli syurga walaupun dia berbuat apa saja yang memang telah ditentukan ahli syurga berbuat apa saja akhirnya juga matinya husnul khotimah masuk syurga wa inna sahiban nar yuhtamu lahu bi amali ahli nar wa in amila ayy amal dan sesungguhnya ahli neraka ditutup umurnya dengan amalan ahli neraka walaupun dia beramal apa saja kalau telah ditakdirkan Allah ahli neraka, dia matinya adalah su'ul khatimah seperti apapun perbuatannya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi fanabadahuma. Lalu Rasulullah mengatakan dengan tangannya, mengatakan dengan tangannya ya, furigha rabbukum minal ibad. Tuhanmu telah selesai dalam mengurusi hambanya. Sudah selesai semua urusan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok masuk surga, ada sekelompok masuk neraka. Surat Asy-Syura ayat 7. Ya, ini maksudnya ahli surga dan ahli neraka telah beres semuanya. Dan iman kepada takdir ini penting, hanya saja kita harus berbuat dan berbuat karena kita tidak tahu. Kemudian beliau Al-Imam al, tahawi dan kita tidak boleh tanya Allah ya, kenapa, kenapa, kenapa. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya 23, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Mereka tidak ditanya, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat Allah, sedang mereka justru yang ditanya. Demikian pula para sahabat pernah ketika diberitahu oleh Rasulullah masalah takdir. Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa maktubun mak'aduhu minal jannati aw mak'aduhu minan nar. Tiadalah seorang dari kamu melainkan telah dituliskan tempatnya di surga atau di neraka. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nattakilu ala kitabina wa natrukul amal?" Ya Rasulullah, kenapa kita tidak pasrah saja kepada yang telah dituliskan untuk kami dan kita tidak perlu beramal? Beliau menjawab, "La i'malu fa kullun muyassarun bima khuliqa. Jangan pasrah begitu. Beramalah, berbuatlah. Masing-masing orang dimudahkan menuju apa yang telah ditetapkan untuk dia. Berbuat dan berbuat. Lalu beliau membaca surat Al-Lail yang telah dibacakan tadi ayat 4 sampai 10. Jadi tidak ada alasan dengan takdir untuk tidak mau beramal. Contoh yang paling logis seperti orang yang dia ingin mendapatkan uang. Apakah mungkin dia di rumah saja? Eh di rumah saja, nanti uang datang sendiri. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Tentu dia keluar, dia kerja, nanti baru dapat uang. Demikian pula masalah akhirat, masalah takdir juga begitu surga neraka. Berbuat dulu. Nanti baru takdir, setelah terjadi baru tahu. Yang penting adalah berbuat dan berbuat. Kemudian beliau mengatakan di poin yang nomor ke-44, wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum an yaf'aluhu wa kullun muyassarun lima khuliqa wal a'malu bil khawatim was sa'idu man sa'ida bi qada'illah was syaqiyyu man syaqiya bi qada'illah Demikian pula Allah mengetahui perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan hambanya setiap makhluk dimudahkan atas apa yang diciptakan baginya. Amalan-amalan hamba adalah tergantung pada kesudahannya. Yang dinilai amal itu adalah akhirnya, penutupnya. Orang yang bahagia adalah yang bahagia berdasarkan ketentuan Allah. Dan orang yang sengsara, yang celaka adalah yang celaka berdasarkan ketentuan Allah juga. Ya, hampir sama dengan tadi ada sebuah hadis yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dinilai adalah yang terakhir. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan hadis As-Sadiqul Masduh tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia. 40 hari pertama air mani, 40 hari kedua sekumpal darah, 40 hari ketika sekumpal daging Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh Dan menuliskan empat kata Rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara Lalu beliau mengatakan Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta Menjelang wafat maksudnya Ternyata mengamalkan amalan, mengamalkan amalan ahli neraka dan akhirnya dia mati dalam keadaan suhul khotimah. Namun di hadis yang lain diterangkan bahwa terjadi seperti ini karena hatinya tidak baik, luarnya saja baik, dalamnya tidak. Sehingga akhirnya oleh Allah ditunjukkan aslinya. Karena kalau orang baik luar dalam, insya Allah sampai mati pun oleh Allah dijadikan baik. Sebaliknya yang banyak terjadi adalah orang mengamalkan amalan ahli neraka sampai menjelang wafatnya ternyata dia mengamalkan amalan ahli syurga dan matinya mati husnul khotimah. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah yang paling penting adalah kita jangan selalu jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Harus selalu ada kekhawatiran-kekhawatiran sehingga kita berusaha terus. Kemudian beliau mengatakan tentang takdir ini. Kata beliau wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqi. Hakikat takdir adalah rahasia Allah taala atas makhluknya. Jadi takdir ini rahasia, lautan enggak bertepi, rahasia Allah. Kalau rahasia orang lain saja kita enggak tahu, apalagi rahasianya Allah, kita lebih tidak tahu. Lam yattali ala dzalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Takdir itu tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah dan oleh Nabi yang diutus. Malaikat Jibril tidak tahu takdir. Rasulullah SAW juga tidak tahu takdir. dalika dari في khidlan wa sulamul firman wa darudatul tuhyan. kata beliau bertele-tele dan menyelidiki masalah takdir adalah jalan menuju kehinaan tangga menuju perbuatan haram dan tingkatan menuju perbuatan berlebih-lebihan. Jadi takdir nggak usah dibahas kalau tidak ada dalilnya. Kita hanya bahas yang ada dalilnya saja, tidak pakai akal-akalan. Fal hadar kullal hadar min dalika nadaran wa fikran wa waswasatan. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam menyelidiki takdir, memikirkan dan memperbincangkannya hati-hati. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala qawa ilmal qadar ala kanamihi wa nahahum an maramihi. Karena Allah telah menutupi ilmu takdir dari makhluk-makhluknya serta Allah melarang kita menggapai takdir tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya 23 tadi, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang yang diperbuat Allah Sedang kita justru yang ditanya tentang yang kita perbuat Kalau ada orang bertanya Lima fa'al Mengapa Allah melakukan itu? Fakat roda kemal kita Berarti dia telah menolak hukum kita Takdir Allah Aturan Allah Waman roda kemal kita ada minal kafirin Barang siapa menolak hukum kitab Maka dia termasuk golongan orang kafir jadi protes Allah itu bahaya, Tidak usah diprotes Allah. Kita ngelawan Allah berjuma kalah tidak akan menang. Yang paling enak adalah perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, kita berjalan sesuai dengan syariat. Sudah, kalau ada nikmat disyukuri, musibah sabar, selesai. Kemudian juga beliau Al-Imam At-Tahawi di poin ke-46 menjelaskan bahwa ilmu itu ada dua macam. Secara global ya ilmu yang gaib dan ilmu yang memang ilmu maujud dan ilmu mafkut Ilmu maujud, ilmu yang ada, yaitu ilmu syariat, usuluddin, furu'uddin. Ada lagi ilmu mafkut ilmu yang gaib, termasuk masalah takdir, ilmu gaib. Tidak akan bisa kita menjangkau ilmu gaib. Tugas kita adalah menerima, mengimani, berusaha dan berusaha. Kemudian beliau Al-Imam At-Tahawi mengatakan pula di poin yang nomor ke-67 tentang iman kepada Lauhil Mahfud dan kolam. Lauhil Mahfud dan kolam kita iman. Semuanya telah dituliskan oleh Allah dan telah ditakdirkan oleh Allah. Pena telah kering sampai hari kiamat. Kalau semua makhluk bersatu padu untuk merubahnya tidak akan bisa. Kemudian ditutup dengan kata-kata yang diambil dari hadis, "Wa ma akhta'al 'abdu lam yakun liyughiba wa ma asabahu lam yakun liyukhti'a." Apa yang telah ditetapkan Allah tidak menimpa kita, maka tidak akan menimpa kita. Sedangkan apa yang telah ditetapkan Allah bakal menimpa kita, maka tidak akan pernah kembalinya kepada Allah. Manusia tidak punya apa-apa sama sekali. Walaupun kita punya kehendak, tapi tidak mutlak, tetap di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang nomor ke-48 hampir mirip pembicaraannya juga masalah takdir yang oleh Allah tidak akan dirubah, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi lagi. Ini adalah prinsip keimanan ahli sunnah wal jamaah yang harus kita mengimaninya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian kita masuk poin ke-84. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal 'ibad. Kebaikan dan keburukan keduanya telah ditakdirkan atas hamba. Apalagi juga ada lafaz seperti itu di dalam hadis sahih tentang rukun iman yang enam itu yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu iman kepada takdir yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan kalau baik dari Allah, kalau buruk bukan dari Allah. Berarti ada dua Tuhan. Hanya saja kita tidak boleh menisbahkan yang buruk-buruk pada Allah sebagai bentuk akhlak kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami memberi cobaan kepadamu dengan keburukan dan kebaikan. Semua itu adalah ujian. Baik dari Allah, buruk dari Allah, ujian. Kemudian juga faedahnya apa? Allah menciptakan keburukan. Kalau kebaikan Allah mencintai, Allah menakdirkan. Keburukan Allah menakdirkan tapi Allah membenci buruk. Terus faedahnya apa? Allah menciptakan keburukan itu. Di antara faedahnya adalah untuk menguji. Kalau tidak ada keburukan, maka tidak akan tampak siapa orang yang baik, siapa orang yang buruk. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 179 Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum ali hatta yamizal khabitha minat tayyib Allah tidak akan membiarkan orang mukmin begitu saja sehingga dibedakan mana yang baik dan mana yang buruk diuji kelihatan dengan ujian kelihatan mana yang baik mana yang buruk mana yang setia dan mana yang tidak setia Ya, mungkin itu dulu aja. Insyaallah berikutnya nanti kita lanjutkan masih pembahasan masalah takdir juga hari Kamis depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Semuanya ada 105 poin ya Berarti kita tinggal sedikit lagi pembahasannya Hari Kamis depan masih ada pembahasan masalah takdir Masih ada beberapa poin masalah takdir Kemudian setelah itu masalah doa Kemudian masalah beberapa sifat-sifat Allah Akidah tentang para sahabat Rasulullah SAW tentang urut-urutan khalifah, tentang 10 sahabat yang diberi kabar gembira syurga, tentang istri-istri Rasulullah SAW dan keturunan beliau dan beberapa perkara yang lainnya. Fadl, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini pilihan atau tidak? Yang benar. Hidup ini kan pilihan kan? Kita bisa milih atau tidak? Kita bisa milih. Memang benar wa hadainahun najdain. Kita memang disuruh milih, betul. Disuruh milih, betul. Tapi bukan berarti milih kafir boleh, milih iman boleh, bukan gitu. Tetap kita disuruh milih yang baik. Kalau kita milih yang buruk, ya dihukum. Yang dimaksud itu Allah telah menunjuki dua. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man fal yakfur. Ya, jelas sekali. Jadi kebenaran itu dari Allah. Siapa yang mau iman, silakan. Siapa yang mau kafir, silakan. Lain oleh orang-orang model-model liberal dipahami, berarti kita ini bebas. Mau milih iman boleh, milih kafir boleh. Padahal bukan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kalau kamu milik kafir, dibakar di neraka. Kalau milik iman, kamu untung. Jadi memang benar ya, itu di dalam surat Al-Balad, Al-Balad ayat nomor 10 ya. Al-Balad ayat 10 itu kalau dilihat tafsirnya, tafsir mudahnya dikatakan وهديناه النجدين أي وبينا له سبيلي الخير والشر dan kami telah menjelaskan untuk dia dua jalan kebaikan dan keburukan milih mana bukan berarti milih salah satunya boleh enggak harus milih kebaikan milih keburukan tidak boleh artinya hidup ini kita punya pilihan sekarang ini kita bisa taat kita bisa maksiat betul atau tidak sekarang ini sekarang ini jam 6, 16 menit. Sekarang kita mau sholat bisa. Mau maksiat juga bisa. Punya pilihan atau tidak? Pilihan. Walaupun kita tidak secara mutlak ya, tetap berada dalam allah Jadi begitu. Jadi bukan disuruh milih baik buruk boleh, tidak oh, benar. Tetap disuruh melakukan yang baik-baik. Jelas? Fadal kalau ada yang lainnya silakan. tafsiran yang mengatakan bahwa Allah telah menunjuki jalan menuju bahagia dan menuju sengsara. Tinggal milih, milih mana? Kondol. Ketika ada dua calon pemimpin. Calon apa? Pemimpin. Iya. Ketika pemilihan apa gitu, ternyata yang jadi pemimpin adalah yang buruk. Iya. Allah menghendaki keburukan terhadap masyarakat. Iya. Jadi kalau ada pemilihan calon pemimpin ada yang baik, ada yang buruk, yang kepele, yang buruk. Apa Allah menghendaki? Setelah terjadi, kita tahu bahwa Allah menghendaki. Tapi Allah menghendaki belum tentu Allah mencintai dan meridhoi. Kan takdir ada dua macam, syar'i dan syar'i dan dan kauni. Yang syar'i adalah takdir yang baik-baik, orang sholat, orang puasa, itu diridhoi, dicintai oleh Allah yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk Allah menakdirkan Tapi Allah tidak mencintai Allah tidak meridai Tujuannya apa? Ya untuk menguji tadi itu Menguji Menguji Kemudian mengenai pemimpin yang buruk Pemimpin yang buruk Itu memang diantara sebabnya adalah Karena rakyatnya buruk Rakyat buruk dapat pemimpin buruk Sehingga ada ungkapan Kaifama takunu iwalla alaikum Ini hadis tapi tidak sahih namun maknanya benar. Sebagaimana keadaanmu, seperti itulah pemimpinmu. Keadaanmu seperti apa, pemimpinmu ya kayak gitu. Sehingga ada kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika beliau dibantah oleh orang-orang Khawarij. Kenapa? Zaman kamu sekarang ini banyak pemberontakan di sana sini, ribut terus. Tidak seperti zamannya Sayyidina Abu Bakar dan Umar Kata sahabat Ali apa? Pada zaman sahabat Umar, Abu Bakar dan Umar dulu, rakyatnya seperti saya, nurut-nurut, taat-taat. Tapi ketika saya memimpin rakyatnya, ya kamu ini, nyari kan ribut terus. ya seperti itu. Fadal itu ada pertanyaan sepertinya diambil aja. Fadal kalau ada yang ditanyakan silakan. mencari ilmu dunia gitu mas kayak kuliah atau apa ya Memang ada hadis yang sahih yang berbunyi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam riwayat yang lainnya antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Itu ada ceritanya kan hadisnya. Ceritanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrahkan dari Mekah ke Madinah. Di Madinah mereka punya punya banyak kebun kurma. Yang mana di Mekah tidak sebanyak itu kebun kurma. Ketika datang waktu mengawinkan kurma, namanya likok ya, dikawinkan. Supaya berbuah dikawinkan, itu ada caranya. Rasulullah SAW memandang itu adalah sesuatu yang sia-sia. Apa ini kok gini-gini, tidak ada faedahnya itu. Karena beliau tidak ngerti masalah itu. Itu sia-sia, tinggalkan saja, tidak perlu dikerjakan itu. Akhirnya mereka nurut, sami'na wa ata'na, tidak dikerjakan. Ternyata tahun itu panennya gagal. Lalu mereka laporin ya Rasulullah, panen kami gagal ya Rasulullah. Karena kami tidak mengawinkan kurma tadi itu. Lalu beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum wa fi riwayah bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Kalau gitu masalah pertanian kamu lebih ngerti. Istilahnya gitu ya. Terus bagaimana? Belajar ilmu dunia boleh apa tidak? Belajar ilmu dunia boleh-boleh saja. Kalau niatnya dunia dapat dunia. Kalau memang niatnya dunia dapatnya adalah dunia. Karena itu yang paling baik adalah belajar ilmu dunia sekaligus niatnya adalah niat akhirat. Ini ilmu dunia, tapi saya pergunakan niatnya untuk lillah. Seperti apa cara niatnya? Misalnya ilmu kedokteran. Saya belajar ilmu kedokteran niat saya, saya ingin melayani umat. Ingin menyembuhkan orang sakit. Kalau orang tidak mampu, saya kasih gratis atau bayar murah. Nah, ini ilmu dunia tapi untuk akhirat jadinya. Pertanian, saya akan pertanian, nanti saya akan terjun di masyarakat memberikan penyuluhan dengan ikhlas. Dapat materi boleh, tapi tidak tidak menekan semurah-murahnya, kalau perlu gratis. Seperti itu. Nah, ini ilmu akhirat niatnya baik melayani umat. Jadi begitu. Jadi pada dasarnya ilmu dunia adalah ya untuk cari dunia. Tapi kalau niatnya baik berubah menjadi dapat pahala ibadah. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli ri'in ma Tapi kalau sekolah cari ijazah saja, cari kerja, ya dapat kerja, dapat uang, dapat gaji, titik akhirat nggak ada. Jadi begitu. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya berkenaan dengan kebaikan dan kejelekan. Jika saat menutup majelis ilmu, kemudian kita sebagai pembawa acara mengatakan jika ada kebaikan, maka semua itu berasal dari Allah dan jika ada kekurangan dan kesalahan maka itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai hamba Allah yang doif. Apakah pernyataan tersebut dibenarkan? Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah dalam hal perkataan? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Iya, Itu benar kata-katanya. Kalau ada yang baik dan benar itu semua dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru dari saya dan dari setan. Itu betul kata-katanya. Itu termasuk adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Kalau ada yang baik dinisbahkan kepada Allah. Kalau ada yang buruk dinisbahkan kepada kita. Wal khairu kulluhu biyadi wasyarru laisa ilaih. Itu di antara doa Rasulullah SAW Semua kebaikan adalah di tanganmu dan semua keburukan tidak dinisbahkan kepadamu. Jadi boleh ya, kata-kata itu boleh, betul. Dan ini juga merupakan sikap tawaduk tawaduk. Kalau ada yang baik dari Allah, ada yang buruk dari saya. Itu tawaduk. Jadi boleh tidak apa-apa. Ya, saya kira cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis depan. Kamis depan kita tetap ada ya, tidak libur. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف